أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل اللسان يفقه قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين Alhamdulillah inilah pertemuan ke empat, kajian keempat Kitab Bahjatun Nazirin, Syarah Riyad As-Salihin uh, Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar selalu meluruskan niat-niat kita dalam beramal ibadah dan juga meluruskan kita dalam beramal dan menjadikan kita orang yang beristiqomah dalam amalan. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita rezeki pemahaman yang baik, benar dan sahih dan juga niatan untuk benaran. Pada kajian kali ini insyaallah kita akan membahas uh, hadis nomor 2 yang tepatnya dimulai dari halaman 39 kitab Bahjatun Nazirin Syarah Riyad As-Salihin karya Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah terjemahan cetakan uh, pustaka Imam Asy-Syafi'i ya Hadis nomor 2 ini <clears throat> adalah hadis yang sangat agung yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang gaib yaitu yang terjadi di masa depan dan hingga kini masih belum terjadi namun pasti terjadi disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin menuturkan uh, suatu hal yang masih gaib sampai sekarang kecuali pasti hal tersebut akan terjadi dan pasti adanya. Hadis nomor dua ini diriwayatkan oleh ibu kita, ibu kaum muslimin yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan beliau radhiyallahu anha adalah anak dari seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang paling mulia di antara seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang termulia setelah para nabi. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah yaghzu jayshun al-Ka'bah فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم thumma yub'atsuna ala niyatihim. Insyaallah kita akan membacakan terjemahannya dan saya akan membahas kata per kata atau beberapa mufradat atau kosa kata dalam hadis ini yang layak untuk dibahas dan juga insyaallah kita akan membahas tentang sedikit tentang uh, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian baru kita akan membacakan pengesahan hadis, kosa kata asing dan kandungan hadis dari kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Salihin. Kita mulai dari an Ummil Mukminin Ummi Abdullah Aisyah. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah. Insyaallah nanti akan kita bahas tentang eh, beliau radhiyallahu anha ya bertutur. Rasulullah bersabda, akan ada sekelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Namun baru saja sampai di suatu tanah lapang yang luas, mereka semua dari yang paling depan sampai yang paling belakang dibenamkan ke dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah melanjutkan, aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua dibenamkan dari yang berada di barisan terdepan hingga barisan terbelakang, padahal di, tengah-tengah mereka terdapat orang-orang pasar mereka?" Dan ada pula orang-orang yang bukan dari golongan mereka. Maka beliau menjawab, mereka semua dimedamkan dari yang terdepan sampai yang terbelakang, kemudian kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Muttafaqun alaih dan redaksi hadis ini milik Al-Bukhari, yaitu kalimatnya adalah kalimat lafaz dari Al-Bukhari radhiyallahu anhu. <clears throat> An Ummil Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabat Nabi dari kalangan wanita. Dan beliau adalah semulia wanita di dalam kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Ah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap baru bersama dengan Aisyah dan berkumpul dengannya radhiyallahu anha ketika beliau berusia 9 tahun. Ya. Ketika beliau e, anha berusia, berusia 9 tahun. Dan 9 tahun kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam e, wafat. Karena uh, Aisyah radhiyallahu anha beliau uh, ditinggalkan oleh Rasulullah yaitu Rasulullah wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Masya Allah. Masih dalam masa remaja. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda membicarakan tentang Aisyah, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkata, "Kamu laminar rijali katsir." Walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imra'at Fir'aun. Atau imra'at Fir'aun wa Maryam bint Imran. Wa inna fadla Aisyata 'ala nisai ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Telah banyak dari laki-laki itu sempurna. Namun belum ada dari wanita itu sempurna kecuali Asiyah, istrinya Firaun dan Maryam anaknya Imran. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah di atas para nisa yaitu para wanita dan nisa di sini tanpa ada uh, kekhususannya yaitu keumuman perempuan. Berarti keutamaan Aisyah atas segala keumuman perempuan itu seperti keutamaan bubur atas segala to'am, makanan. Ya karena lunaknya bubur atau dengan kiasan-kiasan tertentu yang saya belum mendapatkan uh, eh, ilatnya atau uh, temuannya mengapa dikiaskan seperti ini wallahu alam al-muhim hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha uh, Amr bin As Al-As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayun nasi ahabbu Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka beliau Rasulullah bersabda, Aisyah. Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Amr bin Al-As bertanya lagi, Minar Rijal? Yaitu siapakah dari laki-laki yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka beliau menjawab Abuha. Yaitu bapaknya dia. Bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi e, dua yang paling Rasulullah cintai itu dari satu keluarga yaitu yang laki-laki adalah Abu Bakar dan dari perempuan adalah Aisyah. Adapun kaum Rafidhah mereka menganggap Abu Bakar telah murtad dan Aisyah pun begitu. Nauzubillah min kalamihim. Eh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Uh, itu adalah sekelumit khabar tentang Aisyah radhiyallahu anha yang mana eh, beliau bertutur kepada Rasulullah Rasulullah pernah bersabda yaghzu jaisun al-Ka'bah yaghzu artinya perang menyerang ya jaish adalah sekelompok pasukan al-Ka'bah adalah Ka'bah yang kita kenal kalau kita perhatikan dari sisi Arabik yaghzu itu adalah fi'il al-mudhari' Dia memakai Rasulullah SAW memakai kata yaghzu dan ini menunjukkan sirah mustaqbaliyah. Yaitu bentuk kalimat yang menunjukkan keadaan atau perbuatan di masa mendatang. Karena apa? Karena ya, Rasulullah di sini ya tidak menceritakan tentang apa yang sudah berlalu dan tidak buka, menceritakan yang sedang terjadi. Dengan adanya fi'il al-mudhari bagi yaghzu ini menunjukkan bahwasanya hal ini yaitu eh, ghazwa atau peperangan ini bukanlah peperangan atau penyerangan abroha yang dimaksud, bukan. Melainkan akan ada suatu peperangan atau penyerangan terhadap Ka'bah sebagaimana yang dulu pernah ada. Dan hal tersebut yaitu penyerangan terhadap Ka'bah itu belum terjadi di masa Nabi dan sampai sekarang belum terwujud. Kemudian, yaghzu fi'il mudhari menunjukkan nanti masa depan. Jaisun. Jaish di sini kalau kita mengenal jaish dalam uh, bahasa tanpa alif lam dan jaish adalah isim dan dia bukan isim alam dan dia bukan ma'rifah sehingga jaish di sini adalah nakirah menunjukkan kemutlakan tanpa pengkaitan sifat-sifat tertentu ya kan tanpa pengkaitan sifat-sifat tertentu maka jaishun di sini nakirah dan Rasulullah SAW mengungkapkan dengan lafal jaishun itu menunjukkan tidak adanya pendefinisian dan pengenalan dari Rasulullah siapakah mereka. Dalam hadis ini, siapakah mereka? Ya. Tidak ada pengkhususan sektor tertentu atau bentuk-bentuk fisik tertentu tidak. Melainkan di sini pengenalannya hanya sebatas kemutlakan pasukan. Dan juga tidak ada pengkaitan terhadap zamannya, kapan terjadinya tanggal berapa Kemudian tidak ada pengungkapan berasal dari mana mereka. Juga tidak ada pengungkapan ras dari mana mereka atau madhab apa mereka. Ya. Berarti ini mutlak. Entah siapa. Kita belum mengetahuinya dan pasti akan terjadi. Ada karena ada yang menyerang Ka'bah. Faidha kanu min minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Namun baru saja sampai di suatu tanah lapang yang luas, yaitu Baida mereka semua dari yang paling depan bi awalihim wa akhirihim sampai yang paling belakang dibenamkan yaitu yukhsaf dibenamkan ke dalam perut bumi aslinya begitu kan dibenamkan yukhsafu nah, kalau misalnya kita perhatikan yukhsafu itu juga fi'il al-mudhari' dan dengan siwat apa majhul siwat mabni lil majhul yaitu bentuk pasif Nah, di sini berarti bentuk pasif Rasulullah SAW tidak menyebutkan pelaku pembenaman. Siapa yang membenamkannya? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak disebutkan. Kenapa? Apa rahasianya? Sebagai sebuah penghinaan terhadap mereka, terhadap pasukan tersebut, dan juga uh, <clears throat> sebagai isyarat dari Allah dan dari Rasulullah SAW bahwasanya Eh, pembenaman mereka ini benar-benar sebuah kehinaan. Taib. Qalat Aisyah melanjutkan, "Qultu aku bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana mereka semua dimenamkan dari yang berada di barisan terdepan hingga barisan terbelakang? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Padahal di tengah-tengah mereka itu terdapat orang-orang pasar mereka dan ada pula orang-orang yang bukan golongan mereka. Beliau pun menjawab, mereka semua yaitu yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka semua dibenamkan dari yang terdepan sampai yang terbelakang, nanti kemudian di akhirat kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Jadi misalnya ada yang berniat memang menyerang Ka'bah, maka itu akan orang tersebut akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Jika misalnya ada yang uh, hanya sekadar ikut atau berjualan saja di pasukan itu, maka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya dan Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur, Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada. Baik, kemudian hadis ini muttafaqun alaih dan redaksi tersebut milik Al-Bukhari. Berarti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kita Riyad As-Solihin ini memilih lafal atau redaksi dari Al-Bukhari dibandingkan dari dari Imam An uh, Imam Muslim rahimahullah. Pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari jilid keempat halaman 338 dengan cetakan Fathul Bari dan juga diriwayatkan oleh Muslim nomor 2884. <clears throat> Kita baca kosakata-kosakata asing yang ada di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Salim Salim Al-Hilali. Jaishun. Uh, di sini sekelompok pasukan dan wallahu alam siapakah mereka itu. Tetapi lahiriah hadis-hadis menegaskan yaitu berarti lahiriah secara zahir hadis-hadis lain menegaskan bahwa pasukan tersebut dikirim untuk memerangi Imam Mahdi yang ketika itu berlindung ke Baitullah Ka'bah. Eh, dan saya belum mengecek eh, maksudnya saya belum menjamak dan mengecek eh, hadis-hadis tersebut. Jadi ini adalah ijtihad dari atau perkiraan dari Syekh Salim Al-Hilali dan ulama lainnya. Wallahu alam mungkin saja bahwasanya pasukan tersebut memang dikirim untuk memerangi Imam Mahdi yang ketika itu berlindung ke Baitullah, Al-Ka'bah. Dan kemudian uh, kemudian ya mereka tidak akan mampu untuk menyerang Ka'bah. Tidak akan sampai. Tapi mereka berasal dari kalangan umat ini. Nah, berarti di sini bukanlah mereka orang-orang yang jelas dari kalangan Yahudi atau Nasoro, bukan. Berarti mereka berasal dari kalangan umat ini. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud bukan pasukan yang datang untuk merusak Ka'bah. Karena mereka bukan orang-orang Habasyah. Maksudnya yang dimaksud di sini bukanlah bukanlah mereka yang yaitu di eh, pasukannya Abraha bukan. Mereka bukan orang-orang Habasyah. Tidak diberitahu siapa mereka. Hal lain yang perlu dicermati adalah pasukan Habasyah itu benar-benar menyerang Baitullah. Sedangkan pasukan dalam hadis ini diminasakan sebelum mencapainya. Jadi masih jauh sebenarnya. Masih belum bakal enggak bakal nyampe. Ya diberitakan di hadis ini. Kemudian Al-Baida. Al-Baida artinya adalah tanah lapang yang luas. Maksudnya setiap tanah atau permukaan bumi yang tidak ditumbuhi sesuatu apapun. Ah, berarti seperti padang pasir luas sekali itu baida. Nah, sebagian perawi menafsirkannya dengan tanah lapang yang terdapat di kota Madinah. Yaitu suatu tempat yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah, yakni pelataran yang berada di depan Zul Hulaifah ke arah Makkah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian al khosf Al-khasf artinya adalah terbenam ke dalam perut bumi. Masya Allah, berarti dilongsorkan dan dibenamkan ke dalamnya. Makna ini seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ Maka kami benamkan dia korun bersama rumahnya. Berarti yang namanya khasf itu merupakan salah satu dari beragam macam azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang zalim sebagaimana Korun. Allah Subhanahu wa taala membenamkan dirinya beserta apa yang dia miliki. Itu karena apa? Kesombongannya. Jadi khas yaitu terbenamnya makhluk ke dalam perut bumi atau terbenamnya manusia ke dalam perut bumi itu ya salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam firman Allah di surat Al-Ankabut ayat ke-40, "Wa minhum man khasafna bihil ardu di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Nah, itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ending bagi kehidupan mereka. Kemudian lafal berikutnya aswaquhum, pasar mereka. Aswaq kali kata ini adalah bentuk jamak dari suq, artinya pasar. Jadi suq artinya pasar dan aswaq adalah bentuk jamaknya, yaitu pasar-pasar. Nah, maksudnya apa di sini? Di antara pasukan itu ada pasar-pasarnya. Maksudnya, mana kata itu dalam hadis Aisyah di atas adalah orang-orang yang berbelanja di pasar atau orang-orang awam, orang-orang biasa selain para penguasa, orang-orang pasaran. Dan mereka tidak ada tujuan untuk berperang dan semacamnya. Mereka hanya orang yang memikirkan ekonomi, eh, perniagaan, uang dan lain. Jadi mereka tidak ada tujuan baik secara religius atau sosial untuk uh, untuk menuju Ka'bah dan berhendak untuk menghancurkannya melainkan mereka hanya mem me memperhatikan masalah keuangan dan semacamnya. Baik. <clears throat> Yub'atsuna 'ala niyatihim. Kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Allah Ta'ala membangkitkan orang-orang yang dibinasakannya itu dari kubur-kubur mereka. Dan dia subhanahu wa ta'ala menghisap, maksudnya menimbang amal, menghitung amal tiap-tiap mereka sesuai dengan tujuan perbuatan mereka. Hingga akhirnya mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Kayaknya tadi hadis pertama innamal a'malu binniyat. Amal-amal mereka itu tergantung dengan niatnya mau apa mereka di sana. Ya maka Allah Subhanahu wa taala lah yang membedakan antara orang-orang yang dengki, orang ya. Orang-orang yang dengki. Berarti di sini menunjukkan apa? Ada kedengkian. Sebagaimana pasukan Habasyah. Ada kedengkian terhadap terhadap apa? Terhadap Ka'bah. Begitu juga dengan orang-orang ini. Kemungkinan mereka ada kedengkian terhadap Ka'bah. Atau orang-orang yang dipaksa di antaranya. Orang-orang yang dipaksa akan dihisap sebagai orang-orang yang terpaksa. Ada juga orang-orang yang berilmu dan Ibnu Sabil, orang-orang yang berada dalam perjalanan. Baik. Nah, hal itulah yang menjadi uh, sebuah perhatian dalam uh, eh, riad As-Solihin yaitu berkaitan dengan amalan dan juga niatannya. Dan juga niatannya. Baik. Uh, <clears throat> dalam kisah masa lalu Eh, tentu kita sudah mengetahui tentang apa yang terjadi pada pasukan eh, gajah ashabil fil dan hal itu telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratnya surat al-fil hal itu telah Allah abadikan dan bisa menjadi ibrah bagi kita semua untuk kita pikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki sesuatu yaitu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti ada hal dan ibrah yang layak untuk dipelajari darinya. Dan cerita tentang uh, pasukan gajah adalah cerita yang masyhur. Yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dari raja yang zalim yang datang untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim." Dan barang siapa yang menginginkan terhadapnya itu terhadap Ka'bah Baitullah itu kejahatan dengan cara yang zalim, maka kami akan membuat dia merasakan azab kami yang pedih. Di surat Al-Hajj ayat ke-25. Nah, di akhir zaman yang wallahu alam tepatnya kapan akan ada jaisun azim yaitu sebuah pasukan yang besar yang akan e, memerangi Ka'bah. Namun mereka tidak akan sampai kepada Ka'bah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka semua dan naudzubillah dari hal tersebut. Kemudian kandungan hadis dari kitab Bahjatun Nazirin. Yang pertama, pelajaran agar menjauhi orang-orang yang suka berbuat zalim. Ya. Sekaligus peringatan agar tidak bergaul dengan mereka. Ya, maksudnya bergaul bersahabat, bermajlis tanpa ada kepentingan, melainkan hanya bermajlis tanpa ada mungkin dakwah atau semacamnya tidak, melainkan bermajlis. Ataupun bergabung dengan perkumpulan orang jahat dan yang semisalnya. Hal ini supaya kita tidak turut terkena siksaan yang ditimpakan kepada kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, dalam surat Al-Anfal. Eh, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli tarhabuna bihi adu Allah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kemudian di ayat lain di surat Al-Anfal ayat ke-25 wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab dan eh, hindarilah oleh kalian fitnah cobaan keburukan la tusibanna yang tidak akan eh, tidak akan menimpa alladhina zalamu minkum khassah yang tidak akan khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian nggak khusus buat mereka aja fitnah tersebut menimpanya. Ya, hati-hati. Wa alamu Allah syadidul iqab dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha pedih azabnya, maha keras. Maka hindarilah oleh kalian sebuah fitnah yang tidak yang tidak akan menimpa orang-orang zalim dari kalian semata, melainkan kalian juga bisa kalian juga bisa tertimpa oleh fitnah tersebut. Kenapa? Karena kalian berjalan beriringan dengan mereka. Oleh karena itu, poin kedua dari kandungan hadis, siapa saja yang bergabung dengan suatu kaum secara sukarela dalam melakukan suatu kemaksiatan, maka dosa dan siksaan darinya akan ditimpakan pula kepadanya. Nah, Makanya eh, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rukun terhadap mereka. Makanya dikatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian rukun terhadap orang-orang yang zalim, maka kalian akan mendapatkan neraka juga. Tapi yang ketiga, ganjaran perbuatan bergantung pada niat pelakunya. Ya sebagaimana Rasulullah wartakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, yub'atsuna yaitu mereka semua dibenamkan dari yang terdepan sampai yang terbelakang. Kemudian kelak mereka dibangkitkan ya sesuai dengan niat masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat, pemberitahuan Rasulullah tentang berbagai hal gaib yang diperlihatkan Allah kepada beliau. Ini termasuk masalah keimanan yang harus diyakini dan hal itu tidak boleh diabaikan hanya karena Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui khobarul wahid as-sahih yaitu khobar sahih, hadis sahih yang berstatus ahad. Sebagian orang kan atau beberapa orang menganggap bahwasanya jika sebuah khobar ahad eh, walaupun sahih eh, membicarakan tentang akidah maka tertolak khobar khobar tersebut. Dari batil. Ya. Karena riwayat demikian yaitu khobar ahad yang sahih merupakan hujah atau dalil bagi kita dalam masalah akidah dan hukum-hukum syariat. Bukan hanya hukum saja yang e, bisa kita ambil dari khobar wahid atau khobar ahad. Melainkan masalah akidah juga wajib bagi kita untuk mengimani yang telah tersahihkan dalam hadis, walaupun hadis itu hadis ahad. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya ini hadis ahad dan hadis mutawatir dari segi validitas dan bolehnya berhujah atau wajibnya berhujah dengannya. Sama saja yang ahad dan mutawatir. Ya, demikianlah sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab Al-Adillatu wasyawahid fi wujub akhdhi bi khabari wahid fi ahkam wal aqaid. Baik. <clears throat> Hal yang kelima atau kandungan kelima, terdapat sesuatu yang menjadi pangkal ketidakjelasan di dalam hadis tersebut, yaitu ketidakfahaman Ummul Mukminin Aisyah tentang penimpaan siksaan atau pembenaman terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak berkeinginan melakukan penyerangan, nggak ada. Namun tetap aja mereka mendapatkan hal tersebut yaitu pembenaman dan siksaan. Nah, di mana penyerangan tersebut merupakan penyebab utama terjadinya siksaan tersebut. Jadi ketika Jaish atau pasukan tersebut berjalan menuju Ka'bah, penyebab mereka akan ditenggelamkan adalah mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Dan ternyata di dalamnya terdapat orang-orang yang sebenarnya tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menggeneralisir semuanya dalam azab dan dalam hukuman. Tapi banyak pendapat yang berusaha mengungkap kejanggalan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa siksaan itu ditimpakan secara umum. Secara umum karena apa? Karena ajal mereka memang sudah tiba. Kemudian mereka akan dibangkitkan kembali berdasarkan niat masing-masing. Akan tetapi ada juga pendapat lain yang berbeda. Menurut saya itu Syekh Salim Al-Hilali, siksaan itu ditimpakan kepada kaum tersebut secara umum, sekalipun di antara mereka terdapat orang-orang yang terpaksa bergabung dengan mereka. Atau ada orang-orang yang sekadar ingin berbelanja di pasar yang mereka sediakan atau yang ada di sana. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan safar. Sebab orang-orang itu tidak takut akan fitnah yang ditimpakan tidak hanya terhadap orang-orang zalim secara khusus. Nah, ini sebagaimana tadi ayat di surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Buka, jadi tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim sehingga kaum muslimin dan orang-orang beriman itu tidak layak untuk bergabung dengan mereka meskipun tujuannya berbeda dan juga seharusnya orang-orang beriman itu takut akan fitnah yang ada pada pada pasukan tersebut. Ya. Sebab ya orang-orang itu berarti tidak takut akan fitnah yang ditimpakan. Tidak hanya terhadap orang-orang zalim secara khusus tapi juga mereka ikut terseret karena kezaliman tersebut meskipun hal ini sama sekali tidak diinginkan. Dan ini mungkin karena kejahilan mereka juga. Kejahilan mereka, mungkin mereka tidak tahu siapakah orang-orang ini atau mungkin mereka tahu namun mereka tidak tahu bahwasanya bermuamalah dalam hal seperti itu tidak layak. Ya bermuamalah dengan berakad dan juga jual beli dan juga berpasar ria dan berinteraksi dengan mereka. Apalagi duduk bersama mereka dalam kondisi seperti ini mereka ingin menyerang Ka'bah maka itu adalah hal yang sebenarnya tidak layak. Bahkan mungkin tidak boleh ya. Oleh karena itulah mereka diikut sertakan bersama orang-orang zalim itu dari segi hukuman. Yang demikian sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bahwa siksaan yang ditimpakan Allah akan mencakup orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka karena mereka tidak marah karena Allah. Hmm. Ketika melihat suatu kemukaran. dan yang selamat darinya hanyalah mereka yang melakukan perbaikan. Allah Taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang membuat keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Coba lihat sebagaimana Nabi Nuh. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Yaitu dunia yang dipentingkan. Dan mereka adalah orang-orang berdosa. Dan Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Hud, Surat Hud ayat 116 dan 117. <clears throat> Ini merupakan indikasi ya, yang mengungkap salah satu sunnatullah dalam kehidupan berbagai umat manusia. Umat yang suka berbuat kerusakan dengan memerintahkan orang-orang untuk beribadah kepada selain Allah itu syirik misalnya. Dalam bentuknya yang beraneka ragam, kesyirikan tersebut. Karena kalau misalnya kesyirikan dalam satu warna saja itu berarti uh, sesuatu yang mudah terdeteksi keburukannya. Adapun kita lihat di zaman sekarang kesyirikan justru dengan pernak-pernik dan juga variasi dan juga ter, ketergiuran di dalamnya dan juga hal-hal yang baik kelihatannya di dalamnya itu menunjukkan bahwasanya beribadah kepada selain Allah di zaman ini itu jauh lebih variatif dan juga lebih beraneka ragam dan lebih menarik dibandingkan pada zaman dahulu. Lalu di antara mereka ada beberapa orang yang menolak perintah tersebut dan menjelaskan kesesatannya. Maka orang-orang itulah yang selamat sehingga tidak akan ditimpa kesiksaan, siksaan dan kebinasaan. Sedangkan umat yang di antara mereka terdapat orang-orang yang berbuat zalim dan melakukan kerusakan. Lalu tidak ada seorang pun yang bangkit untuk mencegahnya atau tidak ada yang berani mengingkarinya. Sementara tidak terdapat orang-orang yang mampu memberi pengaruh positif terhadap realitas yang rusak itu. Maka sunatullah, sunatullah akan berlaku pada umat tersebut, yaitu berupa pembinasaan, kehancuran. Baik pembinasaan sampai ke akar-akarnya maupun pembinasaan yang melemahkan dan merusak mereka. Bagaimanapun, eh, dua kemungkinan tadi sama-sama berakibat pada lenyapnya suatu kaum yang zalim dan digantikan atau digantinya mereka oleh kaum yang lain. Dari situ tampaklah nilai dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala yakni dalam lingkup pembersihan bumi dari kerusakan yang merajalela di antaranya syirik dan juga bid'ah. Sebab eh, dakwah merupakan benteng keamanan bagi seluruh umat dan bangsa. Itu yang menjadikan umat dan bangsa itu balance adalah kemajuan dakwah. Kalau misalnya dakwahnya mati, oh berarti sudah tidak balance. Dan kalau misalnya dakwah mati berarti itu menunjukkan orang-orang zalim menguasai daerah tersebut. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Bagi para juru dakwah, sesungguhnya dengan berdakwah mereka tidak hanya melaksanakan kewajiban terhadap Rob dan agama saja. Namun dengan dakwah itu mereka telah menghalangi umat-umat dari kemurkaan Allah beserta azab dan sanksinya. Ya, jadi dakwah adalah sesuatu yang vital dalam Islam dan sangat penting. Sehingga orang yang meremehkan tentang perkara dakwah itu berarti tidak mengerti tentang esensi dari beragama dan juga tidak mementingkan perkara yang uh, akan terjadi di masa depannya nanti. Ya, karena tanpa dakwah bagaimana mungkin uh, kaum muslimin bisa selamat dari azab dan juga hukuman. Baik. <clears throat> Kemudian kita akan melanjutkan pada hadis uh, ketiga. Hadis nomor tiga. Hadis dari Aisyah juga radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru muttafaqun alaih wa ma'nahu dari Imam Nawawi la hijrata min Makkah li annaha sarat darul Islam dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah pernah bersabda la hijrata ba'dal fathi la hijrata ba'dal fathi la di sini adalah la lam an-nafiyah lil jins tidak ada. Nah, terus hijrah. Hijrah di sini dia tanpa adanya alif lam berarti nakiroh. Nah, Dan nakiroh di sini adalah nakiroh manfiyah dalam usul al-fiqh. Dan nakiroh al-manfiyah dalam usul al-fiqh itu menunjukkan keumumannya. Bukan menunjukkan kemutlakan. Berarti tidak ada lagi hijrah bang al-fath. Setelah al fatih Fatih penaklukan atau pembukaan Mekah. Ya. <clears throat> Walakin jihadun wa niyah. Tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Niat yang soleh tentu saja. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan jika kalian dipanggil untuk berperang fisabilillah, maka berangkatlah. Nah, ini yang wa idza stunfirtum fanfiru. Ini adalah sebuah nah, di sini ada hukum fikih di sini. Begitu juga dengan kalimat la hijrata ba'dal fathi, itu ada pembahasan tersendiri dalam fikih nanti. Apakah hijrah itu ada masih ada sampai sekarang atau bagaimana? Nah, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, yang dimaksud adalah tidak ada hijrah dari Makkah karena kota ini sudah menjadi darul Islam atau negeri Islam. Hmm. Ya. <clears throat> Jadi kita akan berbicara tentang hijrah juga. Baik, pengesahan hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya dan Muslim juga dalam bab terkait dari Ibnu Abbas berdasarkan riwayat Al-Bukhari. uh, <clears throat> hadis ini menafikan yaitu Rasulullah dalam hadis ini sallallahu alaihi menafikan hijrah setelah Fath Makkah. Eh, Fath Makkah 8 Hijriah. Dan pembukaan atau kemenangan kaum muslimin di Mekah. Kayak di sini Rasulullah menafikan, tidak ada lagi hijrah setelah Fath. Ya. Tapi penafian ini bukan pada keumumannya. Yaitu ber, bukan berarti begini, bukan berarti sampai sekarang sudah tidak boleh ada lagi ada hijrah, tidak. Nah, bukan bukan seperti itu. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la taubah hatta takhrujas syamsu min maghribiha." Tidak akan terputus, tidak terputus. Hijrah itu tidak terputus hingga terputusnya taubat. Berarti selama masih ada pintu taubat bagi manusia, maka hijrah itu, hukum hijrah itu masih tetap eksis. Maksudnya dalam fikih, ranah fikih masih ada hukum hijrah pergi ke negara lain atau daerah lain itu masih ada. Selama pintu taubat itu belum terputus atau belum tertutup. Maka dikatakan wala tanqati'u taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terputus. Sampai kapan? Sampai matahari keluar dari tempat dia terbenam, dari barat. Berarti apa? Taubat itu tidak akan uh, taubat pintu taubat itu tetap terbuka sampai kiamat. Nah, di sini ada dua premis berarti. Pertama, hijrah tidak akan apa? Tidak akan terputus sampai terputusnya pintu taubat. Sementara premis kedua, pintu taubat itu tidak akan tertutup sampai kiamat. Berarti hijrah itu tidak akan terputus kecuali sudah kiamat. Maksudnya berarti hijrah hukumnya akan tetap eksis sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, Imam Abu Dawud ya, Imam Abu Dawud. Uh, kemudian uh, di hadis lain yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "La tanqati'ul hijratu madamal aduwwu yuqatil." Tidak akan tidak akan tidak akan terputus hijrah itu selama musuh itu masih diperangi. Dan di hadis Junadah bin Abi Umayyah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innal hijrata la tanqati'u ma kana al-jihad." Hijrah itu tidak akan terputus selama masih ada pintu jihad. Berarti ya, jihad sekarang masih ada. Ini menunjukkan apa? Hijrah itu masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada hukumnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini lah hijrah al fath itu ada maksud tersendiri. Hadis yang tadi dua hadis hadis bin Mas'ud dan Junadah bin Abi Umayyah itu dua-duanya riwayat Imam Ahmad dan keduanya ada yang sahih dan hasan. Jadi yang dimaksud dari hadis ini menafikan hijrah setelah Fatih Makkah maksudnya adalah menafikan hijrah dari Makkah. Menafikan hijrah dari Makkah ke negeri lain. Oh, itu sudah tidak ada lagi hukumnya. Adapun jika di negeri lain selain Makkah, itu masih masih ada hukum hijrah darinya. Maksudnya hijrah dari negeri kafir. Karena Makkah setelah Fatah Makkah itu sudah menjadi negeri dari Islam, negeri Islam dan tidak akan kembali ke negeri kufur dan kita akan terus menjadi negeri Islam insyaallah akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya. Taib. Eh, kemudian di sini eh, kita akan memulai membahas kosakata asing yang ditulis oleh beliau rahimahullah. Al-Fath penaklukan Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah itu pada tanggal 20 eh, Ramadan tahun 8 Hijriah. 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Berarti harus diingat-ingat untuk mengingat-ingat kapankah Fathu Makkah atau penaklukan Makkah pada tahun 8 Hijriah dan tanggalnya 20 Ramadan. Kemudian tentang niat. Niat. Maknanya apa niat itu? Mengikhlaskan amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ustun firtum. Dipanggil untuk berperang fi sabilillah. Maksudnya adalah permintaan imam pemimpin kaum muslimin kepada para sahabat untuk pergi berjihad melawan musuh kaum musyrikin. Maka itu melawan musuh yaitu kaum musyrikin. Kandungan hadis ini penghapusan kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kota itu sudah menjadi darul Islam. Dalam hal ini hukum kota Mekah sama seperti kota-kota lainnya jika telah dibebaskan oleh kaum muslimin dari belenggu kaum musyrikin. Jadi ketika ketika misalnya di suatu negara yang tadinya adalah negara yang uh, kafir misalnya, kemudian dimenangkan oleh Islam, pemerintahannya menjadi pemerintah orang Islam, maka dilarang baginya untuk hijrah. Ya, dilarang baginya untuk hijrah ke negeri kafir, nggak boleh. Ya. Adapun jika negeri yang memang Islam tersebut adalah negeri yang fasik misalnya, kemudian ada negeri lainnya yang negeri yang bagus dan luar biasa, maksudnya alim dan negeri tersebut bertakwa, maka e, di sini ada beberapa perincian hukum. Ada yang mengatakan wajib, namun di beberapa kondisi ada yang mengatakan sunnah saja. Ya. E, adapun tentang e, ya e, nanti tentang jihad insya Allah Yang kedua, berita gembira dari Nabi bahwa Makkah akan menjadi Darul Islam untuk selama-lamanya. Namun sebelumnya tentang hijrah sendiri, Imam Ibn Daqiq Al-Igd dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, beliau telah membagi lima makna dari hijrah. Lima makna dari hijrah dan kesemuanya adalah makna syar'i sebenarnya. Yang pertama yaitu ilal habasyati ilal habasyata indama adzal kuffaru as-sahaba. Yaitu nah, hijrah ke Habasyah ketika orang-orang kafir menyakiti para sahabat. Itu yang pertama. Yaitu nama hijrah yang pertama. Kemudian yang kedua dari makna hijrah adalah min Makkah ta'il Madinah, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, hijratul qabaili ila nabi lita'allumi syara'i' thumma yarji'una ila al-mawatin wa yu'allimuna qawmahum. Yaitu hijrahnya kabilah-kabilah Arab dan yang lainnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hayatnya tentu saja. Dan tujuannya apa mereka berhijrah ketika itu? Tujuannya adalah untuk mempelajari syariat. Kemudian setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing, negara masing-masing dan mengajarkan kaum mereka. Mengajarkan kaum mereka syariat. Itu hijrah yang ketiga. Hijrah yang keempat adalah hijrahnya orang yang masuk Islam. Hijrah man aslama min ahli Makkah Eh, liyatiya il nabi summa yarji' ila Makkah. Yaitu hijrahnya orang yang masuk Islam dari penduduk Mekah kemudian datang ke Nabi kemudian kembali ke Mekah. Dan yang terakhir, hijrah yang terakhir adalah hijrat eh, hajru ma anhu yaitu meninggalkan apa yang Allah larang. <clears throat> Itu dari kitab Ihkamul Ahkam Syarah Hamdatul Ahkam karya Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i. Al Kemudian poin ketiga dari kitab Bahjatun Nazirin kandungan hadis halaman ke-45 hijrah tetap disyariatkan selama di dunia masih terdapat darul kufur yang negeri kafir dan darul Islam negeri Islam. Siapa saja yang berada di darul kufur dan mampu keluar darinya menuju darul Islam diwajibkan berhijrah. Sedangkan kaum mustada'afin yaitu orang-orang yang tertindas baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak mampu berupaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah ke negerinya dari negerinya maka Allah akan menunjuki mereka jalan keluar insyaallah ya. Kemudian yang keempat dari kandungan hadis kebaikan yang terputus karena terputusnya hijrah dapat tercapai melalui jihad dan niat yang baik. Ya. Kemudian yang kelima, keharusan keluar untuk berjihad jika pemimpin kaum muslimin telah menetapkannya. Pada yang demikian itu terdapat penjelasan bahwa di antara syarat berjihad fisabilillah adalah terdapat imam atau pemimpin dan bendera. Ada pembahasan dari kitab Syarah Riyad as solihin oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin halaman ke-32 jilid 1 dari cetakan Madar Al-Watan dan Asyur <clears throat> Madar Al-Watan uh, eh, beberapa kondisi yang menjadikan jihad itu fardu ain bagi seseorang. Karena kan asalnya jihad itu fardu fardu kifayah. Namun ini ada beberapa kondisi yang menunjukkan jihad menjadi fardu ain untuk beberapa orang atau beberapa kondisi. Uh, yang pertama, yang pertama adalah seperti yang kondisi ini, idza stunfirtum fanfiru, yaitu jika kalian dipanggil untuk berserah untuk berperang fisabilillah maka berangkatlah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kecuali yang mempunyai uzur ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi ila ilal ardh أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا <coughs> سورة التوبة سورة التوبة at البراءة وهي al بريمان Eh, mengapa malakum mengapa mengapa kalian idza lakum jika dikatakan kepada kalian infiru fi sabil Yaitu berangkatlah kalian kepada di jalan Allah kenapa ketika ya wahai orang beriman kenapa ketika kalian dikatakan seperti itu yaitu berangkatlah ke jalan Allah maka itsaqaltu minal ard kalian justru keberatan dan seolah eh, kaki kalian menancap di bumi Raditu mil hayati dunya minal akhirah apakah kalian lebih ridho terhadap kehidupan dunia dibandingkan akhirat Fama mata'ud dunya fil akhirati illa qalil. Maka apa yang ada di dunia dari kenikmatan, kebagusan itu dibandingkan dengan akhirat itu kecil. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Illa illa di sini bukan istitsna ya. Illa di sini berarti in dan la. Jika kalian tidak berangkat, ya, Nah, ini menunjukkan adanya syarat di sini. Yu'adzibakum. Dia pasti akan mengazabkan kalian dengan azaban alima, azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan akan mengganti satu kaum selain dari kalian, wala tadurruhu syai'a dan kalian itu tidak akan menjadikannya yaitu uh, memberikan bah bah mara bahaya pada Allah tidak tidak akan sedikit pun. Ya. Ini ini contoh atau sampel pertama ketika jihad menjadi fardu ain, yaitu ketika ya sudah sudah benar-benar e, dipanggil oleh pemerintahnya atau oleh ya, imamnya atau amirnya untuk berjihad, maka dia wajib untuk untuk berjihad. Enggak boleh keberatan kecuali jika ada uzur. Taib kemudian e, kondisi kedua yaitu ketika negeri telah dikepung oleh musuh. Hmm. Negeri telah dikepung atau daerah telah dikepung oleh musuh. Maka dalam hal ini semampunya dia diwajibkan tiapnya untuk uh, memerangi meskipun uh, wanita dan juga meskipun orang-orang tua selama mereka mampu untuk berperang. Ya, kenapa? Karena dalam kondisi ini, dalam kondisi terkepung itu namanya kalau kita berperang namanya kita qitalu difa' itu memerangi karena membela atau bertahan bukan memerang karena menyerang bukan tapi memerangi karena bertahan maka wanita dan juga orang-orang tua itu juga layak bagi mereka untuk ikutan ya maka dalam kondisi yang kedua ini wajib bagi uh, pemimpinnya untuk menyeru agar uh, menyerang Eh, menyeru menyeru agar bertahan dan juga ikutan berperang. Kemudian ada kondisi ketiga yang menjadikan eh, suatu jihad menjadi fardu ain atas individu, yaitu ketika apa? Ketika soft telah hadir dan juga dua soft atau dua barisan itu telah saling berhadapan. yang satu barisan kafir, yang satu barisan muslim. Maka ketika saat itu juga jihad menjadi wajib atas orang-orang yang ada di soft tersebut. Nggak boleh ada yang mangkir, nggak boleh ada yang ke belakang, ya, numpang pipis dulu atau gimana, nggak boleh. Dan nah, kan harus terus untuk uh, melawan dan mulai melawan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Wahai orang-orang yang beriman, kalau misalnya kalian itu bertemu atau dipertemukan dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kalian itu mundur. Jangan mundur. Dan jika <clears throat> ada yang mundur, ya kecuali orang yang misalnya mutahayyiz mutaharrifan liqital yaitu berbelok untuk uh, siasat perang ya jadi dia mundur tapi sebenarnya bukan untuk mundur karena takut atau gimana bukan bukan karena keberatan justru itu adalah siasat perang ada metodenya misalnya maka barang siapa yang mundur tapi kecuali mundurnya itu karena siasat perang atau karena mutahayyizan ilafiah karena ingin berba- karena bergabung dengan pasukan lain agar lebih kuat. Ah, maka jika tidak seperti itu, faqadaba abi ghadabi minallah wa Dan itu sama aja mengembalikan diri dengan pada kemurkaan kepada kemurkaan Allah dan tempat akhirnya di jahannam naudzubillah wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ah, dan Rasulullah SAW dalam ah, hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim Eh, beliau menjadikan orang yang eh, lari dari eh, kondisi peperangan itu sebagai satu di antara tujuh hal yang menghancurkan ya. dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim. Kemudian uh, yang keempat, kondisi keempat adalah ketika seorang Muslim itu sudah benar-benar dibutuhkan Misalnya di daerah tersebut tidak ada yang mampu menggunakan senjata kecuali dia. Maka di sini diwajibkan bagi dia untuk dan dalam dalam kondisi juga dalam kondisi peperangan. Maka diwajibkan bagi dia untuk e, berjihad dengan apa yang dia apa yang dia mampu. Ya, dan jihad tersebut ya untuk lihatlah kalimatillah fisabilillah untuk meninggikan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah. Jadi bukan untuk eh, negeri atau ras tertentu bukan. Bukan untuk harga harga harga diri negeri saja. Karena apa? Karena membela waton atau membela tanah air eh, itu sama sebenarnya antara yang kafir dan yang muslim. Orang kafir ketika berperang itu mungkin ada yang sekadar membela rasnya atau membela tanah airnya atau membela leluhurnya. Adapun orang Islam itu tidak tidak ada itu semua membela rasnya misalnya berperang Kemu atau membela partainya atau uh, membela tanah airnya yang tepat adalah bagi kaum muslimin itu ketika berperang bukan membela apa-apa selain membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. <clears throat> Jadi ini tadi berkaitan dengan hijrah. Kemudian afwan berkaitan dengan jihad afwan. Kemudian keharusan keluar untuk berjihad jika pemimpin kaum muslimin telah menetapkannya. Pada yang demikian itu terdapat penjelasan bahwa di antara syarat berjihad visabilillah adalah terdapat imam atau pemimpin dan juga bendera. Ya, itu dalam masa jihad. Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang seorang yang berperang karena hamiyah, karena hal yang sifatnya hamiyah, menjaga sesuatu saja. Bukan sifatnya religius. Atau berperang karena uh, berani saja. Atau berperang untuk dilihat posisinya dia. Maka ayu zalika fi sabilillah, maka manakah yang di itu termasuk uh, di jalan Allah Kemudian Rasulullah bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya huwa fi sabilillah." Maka barang siapa yang uh, perangnya itu untuk uh, menegakkan kalimat Allah yaitu la ilaha illallah dan menegakkan Islam, maka dia yang disebut fi sabilillah, berarti bukan watan, Bukan watan, bukan negeri, bukan tanah air, melainkan kalimatullah. Nah, karena kalau misalnya membela tanah air itu sama aja antara dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga membela tanah air. Dan terkadang malah justru ada orang kafir yang berperang demi menegakkan agamanya. Maka kenapa orang muslim justru tidak? Itu yang aneh. Maka mengapa orang muslim justru mengatakan bahwa saya kita berperang demi negara? Ya. Yeah. Ya kalau misalnya memang untuk menjaga keamanan di sini lain lagi dan bukan yang dimaksudkan dengan menjaga negara melainkan kita niatkan juga dengan menjaga stabilitas kaum muslimin dan ada maslahatnya. Adapun sebatas menjaga negara dan tidak ada niatan ibadah maka hal ini bukanlah sesuatu yang terpuji dalam Islam. Bukanlah sesuatu yang terpuji dalam Islam. Taib, uh, kemudian Dikatakan di sini suatu perbuatan dinilai berdasarkan niatnya. Yaitu ya, dalam kepentingan ini tidak ada hijrah tapi tetap ada jihad dan juga niat. Kemudian terakhir kewajiban berjihad serta melatih dan mempersiapkan diri untuk melaksanakannya dan hal itulah yang yang harusnya sekarang kita bina. Karena <clears throat> dalam ah, posisi atau kondisi sekarang kaum muslimin di negeri ini mereka berada dalam posisi yang sebenarnya harus untuk e, mempersiapkan diri dari eh, mempersiapkan diri untuk berjihad fi sabilillah dan juga dakwah lillah dakwah fi sabilillah sehingga uh, seorang muslim tidak boleh bersikap loyo dan juga uh, mengandalkan uh, orang lain atau kaum lain jadi kaum muslimin sekarang wajib bagi mereka untuk eh, kembali eh, bertawakal dan juga berusaha agar mereka terlatih untuk berjihad fisabilillah melawan kaum kafar, kaum kufar yang mana mereka sudah benar-benar mempropagandakan dan merencanakan hal-hal yang buruk bagi kaum muslimin pada saat ini walaupun tidak disadari oleh mayoritas kaum muslimin namun tetap bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu dan basirah dan juga perasaan dan juga kecemburuan dalam agama itu pasti jelas kelihatan bahwasanya saat ini orang-orang kufar benar-benar sedang bergerilya dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka semua dan menjauhkan mereka dari kebaikan. Jikapun Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah bagi sebagian orang-orang kafir yang sekarang merangi kita, maka sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah dan Allah memiliki kehendak yang mulia bagi apapun yang dikehendakinya kita harus berhusnudzon terhadap takdir Allah apapun yang terjadi sekarang itu <clears throat> adalah bagian dari takdir Allah dan kita harus tetap tegar tetap tegas dan tetap, tetap teguh dalam menjalaninya ya insyaallah hal-hal yang ada terjadi sekarang itu adalah ujian besar bagi kita yang mana tiap ujian besar maka insya Allah pahalanya lebih besar kalau kita menghadapinya insya Allah kita cukupkan uh, kajian keempat kali ini insya Allah uh, eh, esok hari akan diteruskan pada halaman 46 insya Allah hadis nomor 4 dan mudah-mudahan hadis nomor 5 juga besok akan kita bahas insya Allah maka dari ini Eh, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar memberikan manfaat bagi ilmu kita dan memberikan kita rezeki keikhlasan. Karena rezeki keikhlasan itu mahal sekali harganya. Bahkan tak bisa dihargai dengan materi tentu saja. Dan materi bisa saja justru mencabari keikhlasan itu justru ya. Baik. Allah besok kita mengkaji lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta